Bismillahirrahmanirrahim Kitab Zakati Buat menerangkan zakat Mas'alatun Qala at-Tirmidhi al-Hakimi Wa ghairuhu minas sufya La zakata ala al-anbiya'i alaihi salatu wassalam Suatu masalah At-Tirmidhi dan tokoh-tokoh sufi menyatakan bahwa tiada kewajiban zakat bagi para nabi. Illa milka lahum Allah karena tiada kepemilikan yang diwajibkan zakatnya oleh Allah. لكن الذي نقله الجهابذة عن الناس أنهم يملكون كغيرهم sementara lain halnya Juhabadah berkomentar lain para nabi memiliki hak milik sebagaimana yang lain balil lahiru anna milkahum atamu wa'adhamu litamami kamalatihim fi sairil ahwal. Bahkan dalam kenyataannya kepemilikan mereka lebih kukuh dan dominan karena dominasi mereka pada aspek-aspek lain. Ala tara annahu yalzamu al-malika al-muttara badlu malihi lahu sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dengan kewajiban mengeluarkan harta yang dimiliki oleh seseorang Sekalipun dalam keadaan darurat demi untuk kepentingan Nabi Wa annahu yufti mahjatahu bimahjati Serta bahwa Nabi berhak menebus kewajiban orang lain dengan haknya فإذا كان أولى بملك كل مالك من aula bil mu'minina min anfusihim. Pernyataan kepemilikan Nabi melebihi kepemilikan orang-orang mukmin bahkan atas nyawa mereka sendiri. Fakifalla yamliku mala milku malan milku li ghairihi alaihi idza taqarrara dzalik. Fakrah ini menunjukkan bahwa Nabi mempunyai hak milik sebagaimana yang lain. Fahumul anbiya fi wujubi zakah hukmu ghairihim. Ini dikandung maksud bahwa Nabi pun wajib mengeluarkan zakat. Wastimbatu dzalika min qauli Isa alaihissalam kama hakahu Allah anhu fi qauli a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kadang liang hukum ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala tentang cerita Nabi Isa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ashoni bis salati wa zakat ma dumtu hayya. itu pendapat ya. Mungkin ada pendapat lain juga. Kita tidak tahu di kitab-kitab lain. Tapi yang jelas pendapat ini didasarkan pada kenyataan hidup yang panjang. Ya, dan juga menggunakan pemikiran akal. Berarti mengatakan bahwa nah, kalau para ambia itu wajib jangan kenapa nabi tidak? Loh, gitu Nah, itu waktu kira-kira kalau dia tidak ada gunanya silakan terus Syurutu ma tajibu fihi zakah Bab menangkan syarat zakat Syarat harta yang wajib dizakati Mas'alatun Tajibu az-zakatu Fi jami'i ma al muslimu al-hurru Mimma wajabat zakatuhu walau madina. Suatu masalah semua harta wajib zakat yang dimiliki oleh orang Islam merdeka harus dikeluarkan zakatnya meskipun status harta dalam piutang orang lain. Wa hatta alladhi ala ghairihi ala al-mu'tamadi in kana aw dhahaban aw la nahwi wa Walau piutang yang terdapat di orang lain berbentuk emas dan perak bukan jenis binatang, ternak dan hasil bumi. Naam, lau kana lahu mana'ihu 'inda ghairihi 'ariyatun wajabat zakatuha bishartiha. Betul. Sampai bahkan sampai jika ia memiliki aset yang dipinjamkan orang lain, maka baginya tetap harus zakat dengan persyaratan yang telah ditentukan. Li'anna halam takhruj an milkihi karena kepemilikan belum beralih darinya. Bikhilafi ma lau aqradahu iyyaha. Berbeda apabila ia menjadikan aset tersebut sebagai pinjaman modal. Summa inna in tamakkana minnal ikhraji fi daini bi anna kana ala mali'in muqarrin aw lahu alaihi hujjatun akhraja halan. Dalam masalah piutang, jika dimungkinkan mengeluarkan zakat dengan harapan akan dikembalikan secara penuh. Wa illa fahatta yaqbidahu fayukhriju zakata ma madha faqad tastaghriqu kullahu aw jallahu. Meskipun dengan perjanjian baru maka bagi si pemilik harta tetap dikenai kewajiban zakat pada masa jatuh tempo zakat. Walau abra'ahu anidaini lam yabra' an qadri zakah wala yasihu ayabra'ahu an qadriha kula amin wa yanwi bihi az-zakatu li adamil qabd. Namun Apabila harta ternyata tidak dapat kembali pada masa jatuh tempo hutang, maka kewajiban zakat dibayar ketika harta telah kembali. Ini tadi mengenai waktunya ya, waktu pembayaran zakat. Tapi ini semua menunjukkan kepada kita betapa para ulama itu berhati-hati dalam soal zakat begitu rupa karena ini menyangkut bukan hanya kepentingan Musaki tapi juga orang lain gitu loh. Jadi ini kepentingan umum pembayaran zakat itu kepentingan umum yang terima siapa ya sapul apa ah, mustahiknya lah ya. Dan Yahudi nah, itu itu menjadi miliknya Allah artinya membiayai ibadat buat masjid dan sebagainya pondok-pondok dan kepentingan Rasul kegiatan itu dibiayai pengajian dan sebagainya dan juga pencetakan apa tablet dan sebagainya masuk di situ dan anak-anak yatim serta apa ibu sabil ya nah para sanak keluarga yang memerlukan dan orang yang berjalan di jalan Allah itu sabil maksudnya apa kok perlu dibuat begitu kailah yakuna dulatan bainal minkum agar supaya harta benda yang terkumpul itu jangan beredar hanya di kalangan orang-orang kaya saja di antara mereka nah, ini ini inti ini dalam Islam itu jarang diberlakukan kepada umat malah justru lucunya kepada eh, orang non-muslim padahal dalam Quran jelas tidak ada yang mengkhususkan pada non-muslim tapi juga umat juga kena ini harta harta benda itu tidak boleh e, lalu e, tertumpuk di tangan sebagian kecil orang yang lain tidak ikut menikmati nah itu adalah apa yang dibilang sebagai eh, fe, harta fe wah banyak sekali lah tapi jarang kalau di bicarakan. Kenapa? Karena memang kitab-kitab biasanya ya dikarang untuk orang-orang Islam. Itu padahal ya kita sekarang di masyarakat yang sangat kompleks ya. Apakah masih wajib fe apa tidak dan seterusnya itu harus dibicarakan dengan teliti. Silakan. Faidatun. Qala fil ihya Lau kana alaihi dailun mustaghriku malihi fala zakata alaihi li'annahu laisa ghaniyan. Id al-ghaniyu ma yufadilu 'anil hajah. Suatu faidah Imam Al-Ghazali berkata atau berpendapat dalam Al-Ihya Apabila seseorang memiliki hutang yang menghabiskan hartanya, maka tiada kewajiban zakat baginya karena ia bukan termasuk orang kaya. Ya ini menjadi pertanyaan sekarang. Itu orang BLBI yang apa mendapat bantuan likuiditas Bank Indonesia itu pinjam ratusan miliar oh lari ke luar negeri lah ini bagaimana ini ya ya banyak yang non muslim tapi yang Islam juga ada Nah, itu itu harus kita bicarakan sayangnya kita jarang ada kesadaran sosial seperti ini ya dibiarkan saja ya banyak teman-teman kita yang yang begitu kelakuannya itu bawa lari uang ke luar negeri pinjam juga nanti eh, menyembunyikan itu dengan cara yang menurut mereka cerdik tapi ya sebenarnya gampang ketahuan ambil contoh Astra Edwin Surajaya itu eh, ketika Astra sendiri meminjam uang dari BPPN atau meminjam uang dan kemudian di cover oleh BPPN, maka dinyatakan Astra sudah tidak punya uang lagi tidak punya harta tapi Edwin sendiri itu eh, menggunakan uangnya Astra itu untuk membuat perusahaan di Amerika, Newbridge. Nah, perusahaan ini yang membeli Astra di Indonesia. Loh, coba toh. Bola-balik di ya, situ lagi, situ lagi. Gitu. Jadi kita melihat bahwa dalam hal ini terjadi semacam apa ya, pinter-pinteran ada ya, penipu. Nah ini dibiarkan oleh sistem hukum kita. Nah seharusnya ya, kita ya menyinggung soal begini, tapi karena kiai-kiai kita tidak ngerti urusannya satu dan kedua ya takut kepada pemerintah karena pemerintah itu ya lebih condong untuk ikuti mereka nah, itulah sebabnya mengapa pemerintahan kita harus demokratis ya pemerintahan kita harus benar kalau tidak demokratis ya ya seperti itu ya, takut pada pemerintah dia berani yang kaya itu terus